Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu.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 oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala uh, mempertemukan um, kita dalam majelis yang kita harapkan keberkahannya dalam rangka untuk saling nasihat menasihati. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang uh, karakter seorang wanita yang solehah dan insya Allah saya akan menyebutkan sekitar ada 25 karakter wanita yang solehah yang tentunya pengajian ini tertujukan untuk para wanita terutama para akhwat dan para ummahat agar mereka bisa berusaha menjadi istri-istri yang solehah dan kita tidak membahas tentang suami yang soleh ya. Adapun sifat-sifat suami yang soleh tentunya perlu pembahasan tersendiri yang kita bahas sekarang adalah e, tentang karakter istri yang solehah. Para umahat, para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita tahu bagaimana kedudukan seorang suami ya yang memiliki hak yang sangat besar yang harus ditunaikan oleh seorang istri. Sampai-sampai Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan yasjuda li la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha. Kalau seandainya saya boleh memerintahkan seorang untuk sujud kepada selain Allah, maka saya akan perintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya. Ya, kenapa kata para ulama li azami haqqihi 'alaiha? Karena begitu besar hak seorang suami terhadap istrinya. Dan para ulama banyak menyebutkan bahwasanya tatkala seorang e, wanita menikah maka hak suaminya terhadap dia lebih besar dan lebih utama daripada hak orang tuanya sendiri dari terhadap wanita tersebut ya sehingga jika terjadi pertentangan antara eh, kemauan suami dan kemauan orang tua ya selama tidak melanggar syariat maka eh, lebih didahulukan kehendak suami daripada kehendak orang tua oleh karenanya sering saya sampaikan bahwasanya seorang akhwat, seorang wanita yang soleha tatkala dia berbakti kepada kedua orang tuanya tatkala dia tunduk kepada kedua orang tuanya tatkala dia bertutur kata yang halus kepada orang tuanya tentunya dia akan merasa mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala oleh katanya hadirkanlah perasaan tersebut pula tatkala seorang istri berbakti kepada suaminya tatkala dia bertutur kata yang halus terhadap suaminya, tatkala dia patuh dan tunduk kepada suaminya, dia harusnya menghadirkan dalam hatinya menghadirkan pula bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang besar kepada dia karena hak suami sangat besar ya hak suami sangat besar yang harus ditunaikan yang harus dia pikul hak suami sangat besar terhadap dirinya demikian pula tatkala seorang wanita ketika dia membangkang membantah kedua orang tuanya ketika dia membentak kedua orang tuanya dia merasa berdosa dan dia merasa perbuatan tersebut perbuatan yang sangat tercela yang bisa menyebabkan dia terjerumus dalam neraka jahanam maka demikian pula seorang wanita yang salehah tatkala dia ya tatkala dia e, membangkang suaminya, membentak suaminya, tidak patuh kepada suaminya, hendaknya dia juga menghadirkan perasaan tersebut dalam dirinya bahwasanya kedurhakaan dia kepada suaminya merupakan jalan yang bisa mengantarkan dia ke dalam neraka jahanam. Oleh karenanya pada kesempatan yang berbahagia ini kita ingin menyebutkan tentang karakteristik istri yang soleha dan saya kumpulkan sekitar ada 25 karakter ya. Tentunya nanti ibu-ibu sekalian para akhwat bisa menilai sendiri ya Ya, semakin banyak karakter tersebut dia miliki, maka semakin menunjukkan kesolehannya. Dan semakin banyak karakter tersebut yang tidak dia miliki, menunjukkan bahwasanya akan kekurang kekurangannya ya hendaknya dia segera memperbaiki uh, dirinya dan sekali lagi saya ingatkan bicaraan kita terju, tertuju kepada para ummahat dan para akhwat bukan berbicara tentang bagaimana seorang suami menjadi suami yang soleh karena itu adalah pem, perlu pembahasan tersendiri ya seorang suami dituntut untuk bergaul dengan istrinya dengan cara cara yang baik kata Allah Subhanahu wa taala wa ashiruhunna bil ma'ruf dan hendaknya kalian para lelaki mempergauli istri-istri kalian dengan cara yang baik walahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf dan para wanita berhak mendapatkan pergaulan yang baik sebagaimana mereka juga wajib untuk mempergauli suami mereka dengan cara yang baik para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala mengatakan walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf ya. Para wanita berhak mendapatkan pergaulan dari suami mereka dengan cara yang ma'ruf dengan cara yang baik sebagaimana wajib bagi mereka untuk pergauli suami mereka dengan cara yang baik. Oleh karenanya dari 25 karakter tersebut yang akan saya sebutkan ada di antaranya karakter yang memang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih dan ada pula karakter-karakter yang kembali kepada adat kita ya karena mempergauli seorang istri dengan cara yang baik atau mempergauli seorang suami dengan cara yang baik kembali kepada adat istiadat beberapa perkara kembali kepada adat istiadat jika adat istiadat urf suatu daerah menilai itu cara yang baik maka itu merupakan bentuk ya, budi pekerti yang baik yang hendaknya dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya di antara karakter tersebut yang pertama dan saya anggap ini merupakan perkara yang cukup penting yaitu segera menyambut dan hadir apabila dipanggil oleh suami untuk ke tempat tidur, untuk keranjang. Jika diajak seorang istri diajak oleh suaminya untuk berhubungan, maka hendaknya sang istri jangan menunda-nunda. Ya. Hendaknya dia segera untuk menyambut panggilan tersebut ini perkara yang yang penting bahkan ya telah datang ancaman yang keras terhadap seorang wanita yang tidak memenuhi panggilan suaminya. Nabi sallallahu alaihi eh, tidak memenuhi panggilan suaminya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a rajulun imra'atahu ila al-firash falam ta'tih" jika seorang lelaki mengajak istrinya keranjangnya kemudian sang istri tidak memenuhi panggilan tersebut, Fabata ghadban, kemudian sang lelaki pun tidur dalam keadaan marah, ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? malaikatu hatta tusbih. Maka para malaikat Para malaikat akan melaknat wanita ini sampai pagi hari sampai pagi hari. Ingat di sini Rasulullah SAW tidak mengatakan dilaknat oleh satu malaikat, tetapi Rasulullah SAW mengatakan la'anat hal malaikah jamak banyak malaikat yang akan melaknat wanita ini sampai di pagi hari. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan illa kana alladhi fis sama'i sakhitan 'alaiha kecuali Allah Subhanahu wa taala zat yang ada di atas langit yaitu Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada wanita ini. Kenapa dia tidak memenuhi panggilan suaminya? Oleh karena saya katakan ini merupakan sifat yang paling di antara sifat yang mulia di antara karakter wanita solehah segera memenuhi panggilan suaminya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis mengatakan, wa in kanat ala tanur meskipun sang wanita sedang sibuk ya membakar roti tatkala diajak oleh suaminya untuk berhubungan maka dia hendaknya meninggalkan pekerjaannya dan segera memenuhi panggilan suaminya. Bahkan kata para ulama, meskipun roti yang dia bakar akhirnya rusak dan hangus, tidak jadi masalah. Memang di situ ada tabzir, ya, tetapi kemaslahatan memenuhi panggilan suami lebih besar daripada kemudaratan yang ya timbul akibat mubazir ya roti yang dia bakar menjadi hangus. Karena kita tahu bahwasanya di antara faedah yang utama dari pernikahan adalah untuk menjaga suami agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan, dalam perzinahan, menjaga pandangannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj wahai para pemuda barang siapa di antara kalian yang mampu untuk ya menikah, memiliki kemampuan maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena menikah itu bisa menundukkan pandangan dan bisa menjaga kemaluan. Oleh karena seorang wanita dituntut untuk berusaha ya, berhias sehingga bisa membantu suaminya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu suaminya untuk menundukkan pandangan dan membantu suaminya untuk menjaga kemaluannya. Tatkala datang ya keinginan hasrat di hati suaminya, timbul syahwat, kemudian istrinya menolak atau menunda ya, ya maka ini perkara yang berat dalam syariat ya. Oleh karenanya hendaknya dia segera memenuhi panggilan e, suaminya tersebut. Namun para ulama menyebutkan agar sang wanita ini tidak dilaknat, diharapkan sang suami untuk tidak tidur dalam keadaan marah karena Rasulullah SAW bersyarat yang kata Rasulullah SAW ya ya dalam jati fabata ghadban jika seorang suami mengajak istrinya keranjang kemudian sang istri tidak memenuhi panggilannya kemudian sang suami tidur dalam keadaan marah ya maka dilaknat oleh para malaikat. Kalau seandainya seorang suami tatkala mengajak istrinya kemudian istrinya enggan dan dia kemudian ridha, dia tidak murka, dia menjatuhkan haknya, maka wanita ini tidak dilaknat. Akan tapi jika kemudian sang suami marah ya karena syahwatnya tidak tersalurkan ya sementara dia hanya memiliki istri satu-satunya ya maka hal ini mendatangkan laknat malaikat wajib bagi seorang wanita untuk memenuhi panggilan suaminya keranjang. Allah menyebutkan para wanita boleh menolak kalau memang ya ada uzur yang syar'i seperti tatkala dalam keadaan eh, datang bulan ya, ya atau kemudian misalnya eh, dalam keadaan eh, sakit ya tidak bisa memenuhi ajakan suaminya akan tapi sebagian menyebutkan ya Kewajiban memenuhi panggilan suami ini bahkan berlaku bagi seorang wanita yang datang bulan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, imra'atahu ilal firash." Jika seorang lelaki mengajak istrinya ke tempat tidur, tidak mesti tidak mesti jima, tidak mesti. Bisa jadi dengan cara yang lain, dia hanya ingin menyalurkan syahwatnya, tidak mesti apa namanya? ember masuk ke dalam sumur, tidak mesti. Sampai-sampai sebagian ulama mengatakan meskipun sang wanita dalam keadaan haid karena seorang suami bisa bercumbu dengan istrinya meskipun dalam keadaan haid. Oleh karenanya perkara ini hendaknya diperhatikan oleh para istri, jangan ditunda-tunda ya hasrat suaminya untuk dipenuhi. Ini yang pertama. Yang kedua, karakter yang kedua tidak membantah perintah suami selagi tidak bertentangan dengan syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Maka wanita yang saleh ialah wanita yang taat kepada Allah lagi memelihara dirinya ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Qatadah rahimahullah tatkala menafsirkan firman Allah, "Fasalihatu qanitat" wanita-wanita yang taat yaitu wanita-wanita yang taat kepada Allah dan kepada suami-suami mereka. Oleh karenanya sifat wanita soleh yang disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nisa, "Fasalihatu qanitatun." Para wanita-wanita yang soleha, yang taat, kata kota ada taat kepada Allah dan taat kepada suaminya. Ini perlu diperhatikan oleh para istri. Terkadang ya namanya masalah e, keluarga, masalah e, rumah tangga. Terkadang e, terjadi perbedaan pendapat antara seorang suami dengan istri. Misalnya ketika ingin jalan-jalan, suami ingin pergi ke suatu tempat, sang istri ingin ke tempat yang lain. Ya. Jika sang istri kemudian berhasrat ingin ke suatu tempat, ternyata suaminya tidak ingin, dan sang istri kemudian berusaha merayu sang suami untuk berjalan-jalan, berpesiar ke tempat tersebut, namun sang suami tidak mau dan suami sudah menentukan tempat tertentu, maka pada saat itu hendaknya sang istri tunduk. Ya. Meskipun menurut dia mungkin masalahnya lebih baik ke tempat yang diinginkan oleh sang istri. Dia hendaknya tunduk kepada suaminya karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia boleh berusaha merayu, dia boleh berusaha uh, apa namanya? agar suaminya merubah pikirannya akan tapi jika suaminya bersikeras maka hendaknya dia taat. Dan dalam permasalahan yang lain, keputusan-keputusan yang lain misalnya dalam perkara-perkara yang lain, misalnya tempat tinggal di mana, apa yang harus dibeli, banyak perkara-perkara yang terkadang timbul perbedaan pendapat antara seorang suami dengan seorang istri. Oleh karena seorang istri meskipun dia memandang pendapatnya lebih baik, ya, namun dia tahu dia punya kewajiban untuk taat kepada suaminya. Pada saat itu maka hendaknya dia tanggalkan ya, tanggalkan keinginannya dan dia memilih pendapat suaminya karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia mengalah seorang istri mengalah kepada suaminya, ingatlah ini dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sikap mengalahnya dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selama pendapat suami tersebut tidak bertentangan dengan syariat tentunya. Jika pendapat suami tersebut bertentangan dengan syariat atau dia memerintahkan istrinya untuk melakukan pelanggaran terhadap syariat, maka sang istri tidak boleh melakukannya tentunya. Ini yang kedua. Yang ketiga, karakter wanita yang soleha yaitu selalu tidak bermasa muka di hadapan suami, tidaknya berusaha untuk senyum, ya, wajahnya diatur supaya senyum kepada suaminya kalaupun masem cuma sebentar jangan lama-lama masemnya. ya. seringnya berseri-seri di hadapan suami sehingga suami enak mandang sang istri ya dipandang dengan karena wajahnya manis tapi kalau wajah istrinya cemburu terus bermuka masam bermuka kecut bermuka pahit ya ini repot akhirnya sang suami pun kalau mandang ikut kepahitan mandang wajah istrinya yang seperti itu dan dia tidak suka memandang wanita dengan wajah seperti itu. Oleh karenanya jaga ya. Seorang istri hendaknya menjaga dirinya supaya bisa berseri-seri tatkala memandang suaminya, menunjukkan bahwasanya dia bahagia dengan suaminya. Ciri yang keempat, berusaha memilih perkataan yang terbaik tatkala berbicara dengan suami. Sifat ini sangat dibutuhkan dalam keutuhan rumah tangga Betapa terkadang perkataan yang lemah lembut lebih berharga di sisi suami dari banyak pelayanan. Dan sebaliknya betapa sering satu perkataan kasar yang keluar dari mulut istri membuat suami dongkol dan melupakan kebaikan-kebaikan istri. Ingat ya, terkadang satu perkataan atau perkataan yang lemah lembut itu membahagiakan hati seorang suami. Bahkan lebih bahagia daripada pelayanan-pelayanan yang lain. Dan sebaliknya terkadang satu perkataan ketus dari seorang istri, perkataan yang tidak enak, apalagi bernilai merendahkan seorang suami, ya, membuat suami lupa dengan kebaikan-kebaikan istri. Oleh karenanya menjaga perkataan itu sangat penting. Yang kita dapati terkadang menjadi masalah seorang istri tatkala bercengkrama dengan teman-temannya, maka dia milih perkataan-perkataan yang indah. Tatkala telepon, tatkala blackberryan, tatkala facebookan, masya Allah perkataan-perkataan indah disampaikan kepada teman-temannya. Tapi waktu berbicara sama suaminya, ya dia tidak pandang bulu, ya. berbicara dengan perkataan yang kasar, yang menyakiti hati suaminya atau bernada merendahkan suaminya, maka ini adalah e, sifat yang tercela. Oleh karena seorang istri berusaha untuk menjaga e, perkataannya. Sebagaimana tatkala seorang berusaha menjaga perasaan ibu dan bapaknya tatkala berbicara dengan mereka, dia berusaha menjaga perasaan orang tuanya. Maka demikian pula seorang istri berusaha menjaga perasaan suaminya. Tatkala berbicara dengan perkataan yang lemah lembut yang menunjukkan rasa sayangnya kepada suaminya, yang menunjukkan rasa penghormatannya kepada suaminya. Namanya suami ingin dihormati oleh istrinya. Namanya suami bahagia kalau tahu istrinya taat dan hormat dan sayang kepada pada dirinya. Oleh karenanya tutur kata itu sangat penting. Ya, setiap mengucapkan suatu perkataan dipikir dulu, ya, jangan sampai menyakiti atau menyinggung hati suaminya. Kemudian ciri yang kelima, tidak memerintahkan suami untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan wanita seperti memasak, mencuci, memandikan dan mencebok anak-anak. Ini hendaknya dijauhi. Seorang wanita solehah ya jangan sampai uh, kesempatan suaminya baik maka disuruh-suruh diperintah-perintah diperintahkan untuk melakukan perkara-perkara yang merupakan pekerjaan e, wanita ya. ini tidak diperbolehkan hendaknya dijauhi kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW karena fi mihnati ahlihi benar Rasulullah SAW ya terkadang membantu istrinya dalam pekerjaan rumah tangga istrinya akan tapi ini tidak selalu dan ingat pembicaraan kita bukan tentang bagaimana laki menjadi seorang soleh itu pembicaraan khusus. Pembicaraan kita bagaimana seorang wanita menjadi istri yang soleha. tidaknya dia berusaha seluruh pekerjaan wanita tidak dikerjakan oleh suaminya, terutama pekerjaan yang khusus tentang pekerjaan seorang ibu, seperti mencuci, ya, memasak. Ya, sungguh sedih terkadang saya lihat sebagian uh, teman saya yang kemudian akhirnya jadi tukang cuci istrinya, <laughs> jadi tukang ngepel istrinya, bahkan tukang cebok anaknya. Artinya repot ya ini istrinya kemana aja? Istrinya rupanya sibuk Facebookan, sibuk Blackberryan, ya sementara suaminya yang bagian yang mandikan anaknya, nyebokin anaknya ya ini. Ya, terkadang kalau sudah sekali suami pernah mencebok dan memandikan anak-anak, kesempatan bagi istrinya untuk merintah berulang-ulang. Nah, kamu kan bisa juga ya. Masa saya terus akhirnya suaminya dikerjain ini tidak diperbolehkan. Berusaha seorang wanita yang soleh, berusaha menjaga bahwasanya pekerjaan wanita hanya dia yang kerjakan bukan uh, suaminya. Ya. Kalau sesekali dalam keadaan sakit atau ada udur tentunya suami yang soleh akan mengerti dia akan bantu istrinya meskipun tanpa disuruh ya dia akan bantu akan tapi kalau sang istri tidak ada udur kemudian membiasakan suaminya untuk mengerjakan pekerjaan wanita maka ini bukan sifat istri yang soleha kemudian sifat yang keenam keluar rumah hanya dengan izin suami ini sifat yang sangat penting dan menunjukkan bagaimana penghormatan seorang istri terhadap suaminya Ya, kita betapa bahagia seorang suami jika seorang suami sedang bersafar, bahkan tatkala sedang bersafar. Kemudian istrinya mengatakan, "Sayangku, abi suamiku, saya ingin pergi ke mall." Ya. Jam sekian, boleh enggak? Suami akan merasa bahagia. Ternyata istrinya soleh minta izin. Ya. Beda dengan tatkala dia lagi nelpon, nelpon istrinya. Kamu lagi di mana? Saya lagi di mall. Ini kapan perginya? Ya. Tiba-tiba sudah di mall, tiba-tiba sudah di mana ya? Suaminya merasa merasa sedih, ya. Merasa kok wanita ini kok tidak minta izin sama dia. Mana penghormatannya kepada seorang suami? Oleh karenanya ini penting para ummahat ya. Hanya sekedar SMS atau hanya sekedar telepon tidak sampai satu real minta izin kepada suami itu memberi pengaruh terhadap kasih sayang seorang suami terhadap istri. Jika tahu istrinya menghargai dia, menghormati dia, semakin tambah kecintaan seorang suami terhadap istrinya. Kemudian sifat yang ketujuh berhias hanya untuk suami. Berhias hanya untuk suami. Ini juga perkara yang sangat sangat penting ya karena sebagaimana telah kita sampaikan tadi di antara hikmah daripada pernikahan kata Nabi SAW fainnahu lil basar wa ahsanu lil farj karena pernikahan itu bisa menundukkan pandangan dan bisa menjaga kemaluan ya tentunya tidak akan sempurna tujuan ini dan tidak akan bisa terlaksanakan tujuan ini kalau ternyata sang suami tidak punya hasrat terhadap istrinya. Kok bisa seorang suami tidak punya hasrat terhadap istrinya jika istrinya ternyata tidak memperhatikan penampilannya? Ya. Bagaimana seorang bisa mewujudkan tujuan pernikahan, menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan jika ternyata sang suami tidak berhasrat kepada istrinya dan sang istri tidak memperhatikan penampilannya ya. pakai baju sembarangan ya kemudian tidak berhias ya tidak menggunakan wangi-wangian di hadapan suaminya yang seperti yang saya katakan yang sebaliknya sungguh menyedihkan jika seorang wanita tatkala keluar rumah baru dia berhias baru kemudian dia berdandan tatkala keluar rumah padahal sebaliknya seharusnya tatkala keluar rumah dia menutup dirinya ya tatkala istri su suaminya di rumah baru kemudian dia e, berhias memperhatikan penampilannya untuk suaminya dan ingat saya ingatkan kepada para ibu-ibu memperhatikan tempat tidur ranjang ini perkara penting. Memperhatikan masalah kebersihan ranjang, ya kemudian uh, uh, spray diatur ya, yang menimbulkan menumbuhkan hasrat seorang suami ini penting. Tapi kalau kasurnya amburadul, kemudian tidak ada spraynya, kemudian ada kutu busuknya, bagaimana seorang suami dengan hasrat kepada seorang istri? Jadi yang berkaitan dengan ranjang, berkaitan dengan penampilan ini penting. Karena itu merupakan salah satu tujuan untuk mencapai keharmonisan rumah tangga dan bisa membantu seorang suami untuk menjaga pandangannya dan untuk e, menjaga kemaluannya. Kemudian ciri berikutnya yang kedelapan tidak membenarkan orang lain yang tidak diizinkan suami untuk masuk atau bertamu ke dalam rumah. Jika seorang suami kemudian benci terhadap seorang wanita, ya, khawatir misalnya seorang wanita ini punya teman wanita yang lain, dan suami ini tidak suka dengan wanita tersebut karena mungkin punya kegaduhan atau sifat yang buruk, maka dia mengatakan jangan kau terima tamu wanita tersebut. Kalau dia ketuk pintu jangan dijawab. Ya. Maka seorang wanita hanya patuh. Hendaknya dia patuh terhadap keputusan suaminya. Ya, karena ini istihad suaminya dan harus dihargai. Ya, jangan kemudian dia bantah. Dia boleh memberikan masukan. Jadi segala perkara yang berkaitan dengan perkara tidak ada dalilnya, tidak ada nasnya, seorang wanita berhak memberikan masukan. Tapi keputusan tetap di tangan suami. Jangan kemudian karena dia tidak setuju dengan pendapat suaminya, kemudian dia marah, membentak, mengangkat suaranya, maka ini perkara yang keliru ya. Tatkala suaminya mengatakan jangan kau terima tamu si fulana atau jangan kau terima tamu si fulan, maka hendaknya sang wanita ya taat kepada suaminya sebagai bentuk ketundukan terhadap suaminya. Kemudian di antara sifat yang penting, karakter yang penting itu karakter yang sembilan, menjaga waktu makan dan waktu istirahat suami. Kenapa? Karena perut yang lapar membuat cepat naik darah dan tidur yang tidak cukup akan menimbulkan keletihan. Ini penting. Seorang istri berusaha ya punya jadwal makan buat suami suaminya jadwal yang tepat ya jangan tertunda-tunda karena kalau suaminya sudah dalam keadaan lapar ya, kemudian kur tidurnya kurang ya dia cepat emosi ya. istri yang baik berusaha memperhatikan masakan, maka yang disukai oleh suaminya dia perhatikan apa yang disukai oleh suaminya dia masak untuk suaminya dia tanya mas kalau bisa dia tanya di malam hari mas besok mau makan apa mas betapa senang hati suami tatkala ditanya seperti itu ya, besok makan apa mas besok makan ini maka dia pun semangat untuk masakan buat suaminya ya tetapi kalau dia cuek dengan keinginan selera suaminya, dia masak dengan apa yang dia kehendaki, selera dia yang dia masak suka pete itu aja dimakan pete terus tiap hari sementara suaminya tidak suka pete. Sudah mengganggu pemandangan, mengganggu apa namanya eh, aroma ya. Aroma di kamar, aroma di dapur, aroma di nah, itu dimasak terus akhirnya apa? Istri suaminya kasihan. Sehingga kita dapati sebagian suami istri, suaminya istrinya masya Allah badannya gemuk, suaminya kurus kerempeng ini ini tertuduh istrinya kok bisa suaminya kurus kerempeng sementara dia gemuk apa yang dikasih makan buat suaminya pada suaminya ya. atau sebaliknya suaminya yang gemuk istrinya kurus kerempeng ini juga kezaliman terhadap istrinya tidak dikasih makan mungkin tapi kalau ya sama-sama kurus nggak jadi masalah <laughs> atau sama-sama gemuk ya alhamdulillah ya ini katanya perhatian terhadap makanan yang disukai oleh suami penting Kemudian jaga jaga waktu istirahat. Kalau suami lagi istirahat jangan diganggu, anak-anak dilatih. Diajarin supaya tidak ganggu bapaknya. Bapaknya baru pulang dari kantor kerja capek butuh istirahat. Ada waktunya main, ada waktunya bercanda, ada waktunya bercumbu. Ya. Seorang istri harus mengerti ya, jangan kemudian ya akhirnya kalau suaminya kurang tidurnya, kurang makannya, terganggu aktivitasnya. Akhirnya bawaannya emosian saja, emosian terhadap teman-temannya di kantor, dan kalau belum puas emosi terhadap dia sendiri, istrinya pun di, dimarahin, diomelin. Kenapa? Dia kurang tidur, kurang kurang makan. Orang kalau lapar nggak bisa berpikir sehat. Tapi alhamdulillah ada sebagian suami yang betah lapar ya ada. Ya, ya ini ya lain lagi ceritanya. Kemudian sifat yang ke sepuluh ini perhatikan diperhatikan oleh para ibu-ibu sekalian yaitu menghormati mertua serta kerabat keluarga suami. Ini penting. Seorang wanita menunjukkan penghormatannya terhadap karib kerabat suaminya. Terlebih-lebih lagi mertuanya yaitu kepada ibu dan bapak sang suami. Ini perkara yang sangat penting. Karena banyak timbul problem dan banyak timbul permasalahan tatkala mertua tinggal bersama e, seorang wanita ya. Jadi digabungkan antara istri dan ibu. Ini sering terjadi pertikaian. Terutama dan ini sebenarnya kembali kepada permasalahan paling utama kembali penyebab utama kembali kepada sang suami. Harusnya sang suami adalah seorang yang bijak dalam menghadapi ibu dan menghadapi istrinya. Jika hak ibunya dipenuhi dan hak istrinya dipenuhi, maka akan mengurangi ya eh, cekcok yang timbul di antara mertua, ibu mertua dengan seorang istri. Akan tetapi jika seorang suami ternyata kurang adil ya, padahal mereka hidup bersama, istrinya diperhatikan terus, dibelikan dibelikan emas, dibelikan anu, setiap keinginannya dipenuhi sementara ibunya keinginannya tidak dipenuhi, maka ini akan timbul kecemburuan dan ibu bisa cemburu. Kenapa? Karena sang ibu terutama di masa tua sangat berharap kasih sayang anaknya, kasih sayang putranya. Tatkala sang putra tidak bisa adil dalam bersikap baik dalam memenuhi kebutuhan atau hak ibu atau hak istrinya kurang atau tidak seimbang maka maka akan menimbulkan cekcok timbul kecemburuan demikian pula sebaliknya seorang ibu yang kemudian ya, seorang suami yang kemudian misalnya ya seharian penuh waktunya buat ibunya kemudian hanya sebentar waktunya buat istrinya ya maka tentunya membuat sang istri ya dongkol dan akhirnya timbul percekcokan antara ya, istri dan ibu mertua. Oleh karena saya katakan bahwa sebab utama timbul percekcokan adalah dikembalikan kepada bagaimana sikap seorang suami. Jika dia tidak bijak dalam bersikap, maka akan timbul cecok antara istri dan ibunya. Kemudian memiliki peran penting juga sikap istri terhadap ibu mertua. Sikap istri. Oleh karena seorang istri benar-benar berusaha menghargai ibu mertuanya. Dia ingat bahwasanya suaminya dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbakti kepada ibunya. Dan dia ingat betapa besar jasa ibunya. Kalau tidak ada ibunya, suaminya tidak akan ada di atas muka bumi ini. Kalau tidak ada ibunya, suaminya tidak akan hidup di atas muka bumi karena dengan sebab ibunya ada suaminya dan suaminya menikah dengan dia. Dan dia berusaha membantu suaminya untuk berbakti kepada ibunya dan jangan sekali kali melarang suaminya tatkala berusaha berbakti kepada ibunya, berusaha untuk menyenangkan hati ibunya, berusaha membelikan hadiah kepada ibunya, jangan sampai dia dia melarang. Terlebih-lebih lagi tatkala tinggal serumah antara istri dengan ibu mertua. Ini ini adalah kondisi yang sangat rawan. Kondisi yang sangat rawan, sangat rawan timbul percekcokan antara istri dengan ibu. Karena namanya seorang ibu yang sayang kepada putranya, dia ingin putranya diservis oleh istrinya dengan baik. Bahkan betapa sering seorang ibu membandingkan istri anaknya dengan bagaimana sikap dia terhadap suaminya dahulu. Ya, ibu-ibu zaman dahulu tentunya berbeda dengan ibu-ibu modern zaman sekarang. Ya, ibu-ibu dahulu tidak kenal Facebook, tidak kenal BlackBerry, tidak kenal macam-macam. Jadi waktunya banyak untuk melayani suaminya. Tatkala dia hidup bersama menantunya perempuan dan dia melihat menantunya ini hanya sibuk main Facebook, hanya sibuk BlackBerryan, nah, dia emosi ini ibu kayak apa ibu kayak gini ketawa ketiwi tapi tidak ketawa ketiwi sama suaminya, ketawa ketiwi sama BlackBerry, kayak orang gila. Ya. Akhirnya timbul, ya. dia jengkel, jengkel kok anak saya digitukan sama istrinya, benar-benar tidak beradab. Padahal kondisinya berbeda, dulu tidak ada Facebook, tidak ada BlackBerry, ya. dia samakan dengan dia. Dan itu sering terjadi. Sehingga akhirnya kalau sudah timbul cekcok, sang ibu ini akan biasanya akhirnya menggibah menantunya. Dia curhat, curhat kepada orang lain. Curhat kepada ibu-ibu yang lain sehingga aib keluarga pun terbongkar. Oleh seorang istri hati-hati tatkala tinggal bersama ibunya, dia berusaha mengalah, berusaha menunjukkan bagaimana sikap sayangnya kepada suaminya di hadapan mertuanya agar mertuanya juga sayang kepada dia. Dan jika timbul cekcok, maka yang sangat diharapkan untuk mengalah adalah sang menantu, sang istri, bukan ibu mertua yang disuruh mengalah. Ibu mertua sudah tua. Hendaknya seorang seorang istri yang masih muda lebih paham dan lebih mengalami menghormati dua orang tua. Berusaha mengambil hati ibu mertua, bukan kemudian mengajak suaminya untuk berkelom apa berkomplot untuk kemudian e, menjatuhkan ibunya. Ini tidak benar karena berarti mengajari ibu, sang suami untuk durhaka kepada ibunya. Banyak cara untuk mengambil hati ibu mertua. Misalnya memberikan hadiah. Ya, kita sampaikan tidak apa-apa, kita riak dalam bukan ria artinya memamerkan amalan kita kepada ibu kita kita bilang bu ini uh, uang saya kumpulkan berapa lama bu ya, untuk beli hadiah ibu ini nggak jadi masalah untuk mengambil hati mengambil hati ibunya karena Allah Subhanahu Wa Taala kita tunjukkan kita punya perjuangan ya, jangan kita beli beli barang diam diam saja kita kasih ibu ibu mertua seakan ibu mertua mengatakan ini barang semua dari anak saya dia tidak tahu ternyata itu adalah perjuangan sang istri oleh karena tidak mengapa sang istri mengabarkan kepada ibu mertua bu ini saya belikan bu dengan ini hasil dagangan saya misalnya atau ini uang yang saya kumpulkan buat ibu ya ini baju bagus sekali ibu nah jadi masalah ini penting untuk mengambil hati ibu mertua dan subhanallah betapa pahala yang besar yang diperoleh oleh seorang suami tatkala bisa hidup bersama ibunya tentram dengan dengan istrinya ya. ini sangat adalah kehidupan yang sangat indah ya ya yang bisa mendatangkan ya apa namanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala ya menyenangkan hati ibunya bahkan ibunya senang dengan menantunya oleh karena jadilah kita berusaha menjadi seorang istri yang merupakan menantu tersayang oleh ibu mertua kita. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ciri berikutnya ke kesebelas berusaha menenangkan hati suami jika suami galau, bukan malah banyak menuntut kepada suami sehingga menambah beban suami. Kalau suami dalam keadaan pusing, banyak pikiran, banyak permasalahan, maka Sang istri berusaha menenangkan. Dia tahu ini suami lagi pusing, lagi stres. Jangan suaminya lagi stres, lagi pusing malah Bi, belikan ini, belikan anu, belikan ini banyak banyak tuntutan, banyak permintaan. Kasihan, kasihan suaminya. Bisa-bisa suaminya melarikan diri dari rumahnya <laughs> kan. Tahu banyak tuntutan, tahu banyak ya. Sudah di kantor dimarahin sama di kantor dimarahin sama direktur ya. Dipulang dimarahin sama eh, istri direktur ibu rumah tangga. <laughs> Repot ya. Anak-anak banyak tuntutan ya akhirnya dia bisa ya, suami istri yang baik adalah berusaha tatkala suaminya dalam keadaan galau dia tenangkan hatinya dia dia sabar betapa bahagia seorang suami tatkala lagi stres lagi pusing lagi marahan sama orang lain kemudian datang istrinya suamiku sabar sungguhnya kehidupan ini penuh dengan ujian ya dia ceramain suaminya nggak jadi masalah meskipun suaminya ustadz diceramain nggak jadi masalah tapi kalau suaminya datang bu kurang ajar itu Abu Fulan itu Memang kurang ajar dia. Masa dia gitukan saya? Kemudian istrinya mengatakan, bukan cuma dia yang kurang ajar, istrinya juga kurang ajar. Akhirnya tambah parah, tambah ribut. Ini namanya memanah apa? Membakar ya. Ya, api dalam sekam semakin parah, semakin emosi sang suami. Justru harusnya dia meredakan, ya, sabar Pak, sabar Mas ya. Dia juga seorang muslim, dia punya kebaikan, jangan dilupakan. Ya ini jadi jadi apa namanya? sejuk hati itu kalau istri seperti itu. Ya, tapi kalau istrinya ngomel, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh stres suaminya ya. Dan betapa menderitanya dia tatkala istri adalah istri yang tidak solehah seakan-akan dia tinggal di neraka jahanam ya. Tapi kalau istrinya solehah maka seakan-akan dia sudah mendapat surga dunia sebelum surga di akhirat. Kemudian di antara sifat yang sangat penting pula sifat yang ke-12 segera minta maaf jika melakukan kesalahan kepada suami dan tidak menunda-nundanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah." Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang wanita-wanita kalian yang tinggal di surga, penduduk surga? Al-wadudul wadud al-wadudul waludul a'ud ala zawjiha allati idza ghadiba ja'at hatta tad'a yadaha fi yadi zawjiha وتقول لا أذوق غصما غمضا حتى ترضى kata Nabi SAW maukah aku kabarkan kepada kalian tentang wanita penduduk surga siapa mereka kata Nabi SAW al-wadudul waludul a'ud yaitu wanita yang sayang kepada suaminya al-walud yang subur ya mudah untuk beranak kemudian al-a'ud yang selalu memberikan yang selalu kembali kepada suaminya. Jika suaminya marah, maka dia segera datang ke suaminya. Kemudian dia meletakkan tangannya di tangan suaminya, kemudian dia berkata, "Saya tidak bisa tenteram tidur sehingga engkau ridho kepadaku." Subhanallah, jika terjadi cekcok, ini pasti terjadi cekcok ya. Pasti terjadi cekcok namanya suami, istri pasti ada ketidakcocokan suatu saat dalam banyak masalah. Kalau timbul cekcok ya, maka sang istri harus segera datang kepada suaminya kemudian minta maaf dan ini subhanallah suami akan sangat bahagia terutama kemudian istrinya megang tangannya mencium tangannya suamiku maafkan saya saya tidak akan melakukannya kembali bisa bisa jadi, bisa jadi suaminya menangis karena terlalu gembira melihat istrinya seperti itu tapi kalau terjadi cekcok istrinya kemudian bersikeras sok jadi jagoan tidak mau ngalah harus suaminya yang tunduk cium tangannya <laughs> ini ini kebalikan ini yang sangat sangat menyedihkan hati suami apalagi sebagian wanita memiliki sifat angkuh. Ya, dia tidak mau minta maaf, dia istrinya harus suaminya yang minta maaf. Dan dia tidak pernah merasa salah. Dia merasa benar terus. Eh, ini ini tidak benar. Ini bukan ciri penduduk ahli surga. Ini ciri penduduk ahli neraka wanita seperti ini. Ciri penduduk wanita penduduk surga adalah kalau al-aud, kalau bersalah segera kembali. Dia tidak tunda-tunda segera minta maaf kepada suaminya. Latih diri kita seorang wanita ya. Jangan menampakkan keangkuhannya Ya di hadapan suami tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Justru yang memberikan kemudaratan. Apakah kalau dia menang suaminya minta maaf akan menambah sayang suaminya? Tidak. Akan menambah kebencian suaminya terhadap wanita seperti ini. Saya, saya ulangi, seorang suami tatkala merasa dia dihargai, merasa dia dihormati, maka dia akan semakin cinta kepada istrinya. Tetapi kalau sebaliknya dia merasa tidak dihargai, ya. Ada seorang pernah ketemu seorang ikhwan yang menikah dia menikah, kemudian dia menikah lagi kedua kalinya. Dia mengatakan, setelah saya menikah yang kedua, saya tahu istri saya pertama itu dulu nyikapi saya seperti saya kucing aja kan. <laughs> seperti saya ini adalah seekor kucing. <laughs> Mungkin yang kedua seperti apa namanya? Seperti kelinci ya, mungkin. <laughs> Bukan seperti kuda ya, tapi yang pertama dianggap saya dulu seperti kucing. Kenapa? Karena sebab dicuekin, tidak dihargai, dimarah-marahi, dibentak-bentak, dimarahi subhanallah. Oleh karenanya seorang istri hendaknya berusaha menunjukkan penghormatannya kepada suaminya. Ya, seorang laki ingin dihormati, sebagaimana seorang wanita ingin disayang. Ya. Sekali lagi saya katakan ibu-ibu pembicaraan kita bukan bagaimana seorang suami yang soleh. Jangan sampai ada pertanyaan bagaimana kok istri terus yang disalah-salahin suami. Itu pembahasan tentang suami sendiri. Nanti mungkin saya sebutkan 50 ciri suami yang soleh. Sekarang pembicaraan saya 25 ciri wanita yang soleha. Bicara suami sendiri nanti antara para lelaki, para ibu-ibu nggak mesti hadir ya. Yang hadir para lelaki saja. Kemudian di antara sifat wanita yang soleha yang ke-13 adalah mencium tangan suami tatkala suami hendak kerja atau sepulang dari pekerjaan. Subhanallah. Betapa bahagia seorang suami tatkala suaminya hendak pergi, kemudian datang istrinya, "Mas, mau kemana Mas kerja?" Kemudian dicium tangannya. Bahagia suami tersebut. Begitu pulang di rumah juga Assalamualaikum Kemudian segera datang suami istrinya Mas Alhamdulillah Selamat masih utuh ya Silahkan makan sudah siap Masya Allah bahagianya suami tersebut Tapi kalau datang kemudian ketuk pintu Enggak Assalamualaikum Waalaikumsalam Ayo makan masuk ya, ya, ya. Betapa sedihnya dia suami, Dibegitukan oleh istrinya Kemudian masakan belum masak itu tuh, tuh itu tolong tuh dicobain itu dari tadi biar nggak ya subhanallah <laughs> baru pulang kerja kemudian dalam keadaan capek disuruh nyebukin anak-anak. Nah ini istri yang sangat soleh seperti eh, sangat soleh, sangat parah seperti ini. Hendaknya seorang istri tidak demikian. Tapi tatkala suaminya akan pergi ke kantor dia cium tangannya, ya. cium keningnya. Tatkala pulang pun demikian. Betapa bahagia seorang suami. Saya ulangi, seorang istri tidak perlu menunjukkan keangkuhannya. Semakin dia menunjukkan keangkuhannya, jangan dibilang buat apa cium tangan, tidak perlu. Jangan. Dia merendah. Dia merendah sampai ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau saya boleh nyuruh seorang lelaki seorang sujud kepada selain Allah, saya akan perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Ya. Karenanya perhatikan masalah ini di antara ciri wanita yang salehah ya adalah eh, apa namanya mencium tangan suaminya. Ya. Saya pernah berkunjung ke salah seorang rumah salah seorang ikhwan. Subhanallah, dia menggantungkan ciri-ciri wanita soleha di kamar tidurnya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Jadi tiap hari istrinya merojaah, oh istri, ciri pertama, kedua, ketiga, empat. Jadi nggak lupa. Jadi nggak jadi masalah nanti ibu-ibu nulis 25 ini, tempel di, di apa aja sebelum tidur dilihat, baru bangun tidur di, dilihat. Supaya dia tahu hari ini dia soleha atau dia tidak soleha. Ya, jangan dilupakan. Karena wanita itu harus sering diingat-ingatin kalau dia lupa dia ingat itu ada papan tulis atau ada apa namanya tempelan. Oh, ciri-ciri wanita yang soleh. Kemudian ciri ke-14 ya. Masih ada 11 lagi ya. Ke-14 mau diajak oleh suami untuk sholat malam bahkan bila perlu mengajak suami untuk sholat malam ini ya bekerja sama dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya ikhwan ya akhwat Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingatlah kebahagiaan tidak mungkin ibu-ibu raih kecuali dengan ketakwaan. Tatkala ibu-ibu dan suami ibu-ibu sama-sama bersepakat untuk bertakwa kepada Allah, maka akan diraih kebahagiaan. Akan tapi jika tidak bekerja sama dalam ketakwaan tetapi satunya ya orientasinya adalah dunia, ya, tidak akan nyambung. Kapan akan bisa nyambung ya, harmonis antara suami dan istri jika dua-duanya saling mengingatkan tentang akhirat. Betapa indahnya tatkala seorang suami istri sholat malam berdua subhanallah. Bukan hanya jalan-jalan ke mall berdua, bukan hanya ngabisin duit berdua anda, tapi beribadah berdua. Ini sangat indah. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, rahimallahu rajulan qama min al-lail Fasalla, wa aiqaba imra'atahu Fasalla. Semoga Allah merahmati seorang laki yang dia sholat malam Kemudian dia membangunkan istrinya. Kemudian istrinya pun sholat malam. Fain abad nadaha fi wajhiha alma. Kalau dia bangunkan istrinya tidak mau bangun, dia dia percikan di wajahnya. Ayo sayang, ayo mami, sholat malam mi. Tidak mau bangun lagi dipercikan lagi. Tidak mau lagi ambil satu gayung <laughs> siram ke wajahnya. Kalau memang tidak mau bangun ya. <laughs> Sampai sebagian ulama mengatakan tidak mengapa sesekali seorang suami bersikap agak keras demi mendidik istrinya untuk rajin beribadah perciki air. Ya. Daripada dijewer mending dipercikin air. Dalam rangka apa? Untuk sholat malam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'in agat nadhahati wajih alma Kalau dia enggan untuk bangun istrinya, maka dia percikan air di di wajahnya. Wa rahimallahu imra'atan qamat minal lail. Dan Allah merahmati seorang wanita yang bangun di tengah malam. fasolat wa aiqadhat zaujaha. Kemudian dia salat Salat malam. Kemudian dia bangunkan suaminya untuk salat malam. Fa in aba nadhahat fi wajhihil ma. Tatkala suaminya enggan untuk bangun, dia ambil air untuk percikan ke wajah suaminya untuk salat. Allah merahmati orang yang seperti ini. Dan bagaimana kalau dua orang pasangan suami istri salat malam? Maka jelas akan dirahmati oleh Allah. Dan kalau rumah tangga sudah dipenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka akan bahagia. Berbeda aja kalau ya sama-sama tidak kenal ibadah ya. Istri dibangunkan salat tidak mau bangun, Jangankan sholat malam, sholat subuh aja susah, ya. Tidak bangun-bangun. Ya, ini tentunya jauh dari sifat-sifat istri yang soleha. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya tentang masalah hukum sholat berjamaah antara suami istri. Kata mereka boleh selama tidak dijadikan suatu yang rotibah yang terus-terusan. Berdasarkan hadis-hadis yang ada dan Nabi SAW diriwayatkan beberapa kali melaksanakan sholat malam secara berjamaah di luar dari bulan Ramadan. Adapun yang dianjurkan untuk terus-terusan sholat berjamaah adalah di bulan Ramadhan. sholat tarawih. Di luar sholat tarawih boleh sesekali. Ya. Seperti diriwayatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat berjamaah bersama Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat berjamaah bersama Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu. Ya. Dan dalam hadis ini disebutkan bagaimana bolehnya sholat berjamaah antara seorang laki dengan istri. Ya. Boleh dan ini adalah suatu yang yang indah. Kita bayangkan bagaimana seorang suami dan istri berdiri ya setengah jam karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebahagiaan keluarganya. Kemudian berdoa kepada Allah untuk kebahagiaan anak-anaknya. Bagaimana tidak harmonis rumah tangga seperti ini? Ya, bagaimana tidak indah rumah tangga seperti ini? Sama-sama ingat terhadap akhirat, sama-sama berdoa demi kebahagiaan rumah tangga. Ya. Akan tapi kalau kedua pasangan suami istri tidak bekerja sama dalam ketaatan kepada Allah, maka tidak akan meraihkan tidak akan meraih kebahagiaan. Saya lagi saya katakan bahwasanya sholat sunnah sesekali berjamaah tidak jadi masalah ya. Eh, namun jangan dibiasakan dan jangan diadakan kesengajaan untuk misalnya ngajak orang ya sholat malam rame-rame. Tidak karena kita dapati Rasulullah SAW sering bersafar dengan para sahabat dalam beberapa peperangan dan tidak diriwayatkan Nabi SAW sholat berjamaah bersama mereka padahal dalam sholat malam ya. Padahal kita tahu bahwasanya tatkala safar-safar Nabi tatkala berperang butuh untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala namun tidak diriwayatkan sekalipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat, sengaja mengajak para sahabat sholat berjamaah tatkala safar-safar beliau tatkala berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis lain Rasulullah SAW memberi anjuran untuk sholat malam berjamaah antara suami dan istri atau sholat bersama. Kata Nabi Shallallahu Alaihi SAW, "Ida aikadar rojulu ahlahu min al-laili fasallaya." Jika seorang suami membangunkan istrinya untuk sholat malam kemudian keduanya sholat au sholat ini jami'an atau sholat dua rakaat secara berjamaah dua rakaat saja sudah luar biasa pahalanya apa kata Nabi SAW kutiba fi dzakirina wa kirat maka dua orang ini suami istri ini akan dicatat oleh Allah termasuk dari dzakirin wa dzakirat yaitu orang-orang yang sedang sering berzikir kepada Allah dan para lelaki yang sering berzikir kepada Allah dan para wanita yang sering berzikir kepada Allah yang kata Allah Subhanahu wa taala a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima Allah siapkan bagi mereka adz-dzakirin wa dzakirat yaitu ampunan Allah maghfirah dan pahala yang besar ciri berikutnya ciri yang ke-15 wanita yang salehah tidak menyebarkan rahasia keluarga terlebih-lebih lagi rahasia ranjang akan tapi berusaha menutupi aib-aib suami serta memuji suami agar menambah rasa sayang dan cintanya seorang istri terkadang memuji suaminya di hadapan istri yang lain tidak jadi masalah terkadang tapi jangan berlebih-lebihan ya karena kalau seorang istri terkadang nyebut suaminya, oh suami saya gini gini gini gini gini muji habis-habisan, istri yang dengar ini dongkol kok suami saya nggak seperti suami dia. Akhirnya kita menimbulkan permasalahan bagi rumah tangga orang lain. Oh suami saya belikan ini, pamer belikan ini, jangan kita. Kullu tuh ni'matin mahsud, ya, sungguh orang yang memiliki eh, kenikmatan akan dihasati oleh orang lain. Oleh karenanya kita terkadang memuji suami namun jangan berlebihan dan tidak semua kita sebutkan karena bisa menimbulkan hasad pada orang lain ya dan bisa juga menimbulkan eh, cekcok di rumah tangga orang lain karena eh, seorang wanita akan bandingkan suaminya dengan suami kita. Akan tapi jangan sampai menceritakan keburukan rahasia suami. Suami saya itu payah. Ya begini begini begini begini. Suami saya itu begitu begitu ya. Curhat kepada umat yang lain menjelek-jelekan suami. Kasihan suaminya. Ya. Terlebih-lebih lagi tatkala sudah berbicara tentang masalah masalah ranjang. Ada larangan keras dari Nabi saw. Rasulullah saw bersabda dalam satu hadis yang sahih dari Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu anhu Inna min a'zamil amanati indallahi yaumal qiyamah Ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha. Termasuk amanah yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak yang akan dimintai pertanggungjawaban, amanah yang harus dijaga disembunyikan dan akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat kelak itu seorang lelaki mendatangi istrinya dan seorang wanita didatangi oleh suaminya kemudian sang suami menceritakan ya menceritakan rahasia istrinya tentang bagaimana dia berhubungan dengan istrinya. Ya. Tentunya ini hukumnya juga sebaliknya, suami saja dilarang, apalagi istri menceritakan tentang suaminya. Dalam riwayat yang lain, kata Nabi SAW, Inna min asharrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah. Di antara orang yang paling buruk kondisinya, kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat, di antara kata Nabi SAW, di antara orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat kelak yaitu seorang yang mendatangi istrinya dan istrinya didatangi oleh suaminya thumma yanshuru sirraha kemudian menceritakan uh, rahasia istrinya hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya Al-Munawi rahimahullah mengatakan wa dhahir annal mar'ata karrajul fayahrumu 'alaiha ifsha'u sirrihi yang zahir bahwasanya hukum lelaki sama dengan hukum wanita Sebagaimana laki tidak boleh menceritakan hubungan dia dengan istrinya, demikian juga seorang istri tidak boleh menceritakan sesekali hubungan dia dengan suaminya. Menceritakan kepada wanita yang lain, saya kalau berhubungan dengan suami saya seperti ini dan seperti ini. Ini hukumnya haram bahkan merupakan wanita yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat kelak, ya, menceritakan hubungan dia dengan dengan suaminya. Ini merupakan bentuk pengkhianatan. Pengkhianatan yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah pada hari kiamat kelak. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang tanpa sadar seorang istri tatkala sedang berbincang-bincang dengan wanita yang lain, teman-temannya, pembicaranya menjerumus kepada permasalahan tersebut. Ya. Permasalahan ranjang. Akhirnya sang istri mulai berbicara, "Oh, suami saya kalau berhubungan gini-gini gini." Wah, ini ini tidak diperbolehkan ya. Dia berbicara tanpa sadar. Akhirnya menceritakan tentang aurat suaminya terhadap wanita yang lain. Dan hendaknya saya ingatkan lagi bahwa ini adalah amanah, rahasia tentang suami adalah amanah. Bahkan min a'zamil amanat kata Nabi SAW termasuk amanah yang terbesar dan orang yang menyebarkan rahasia seperti ini min apa namanya e, syarrun nasi manzilatan yaumil qiyamah termasuk orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat kelak. Kemudian sifat berikutnya sifat yang ke-16 ya. Tidak membentak atau mengeraskan suara di hadapan suami antara sifat mulia seorang istri, dia tidak mengangkat suaranya di hadapan suami. Ya, tidak berteriak di hadapan suaminya, tapi dia selalu merendahkan suaranya. Dan di antara sifat seorang wanita adalah merendah. Ya. Tidak mengeras-keraskan suami suaranya di hadapan suaminya, apalagi berteriak terhadap suaminya seakan-akan lagi di pasar. Istrinya bukan Tarzan, ya. ngapain teriak-teriak? Ya. dia berbicara dengan perkataan yang lembut di hadapan suaminya, dan ini merupakan ciri wanita yang solehah. Ingatlah bagaimana para ulama menyebutkan Khadijah radhiyallahu taala anha tatkala dijanjikan istana di surga oleh Allah Subhanahu wa taala ya kata Allah Subhanahu kata Nabi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang janji Jibril janji Allah Subhanahu wa taala tentang uh, istana yang akan dibangunkan untuk Khadijah yaitu la nasabu fiha wala sakhab ya bahwasanya tidak ada dalam istana tersebut tidak ada keletihan dan tidak ada hirup pikuk ya tidak ada teriak-teriakan dalam istana tersebut sebagian ulama menyatakan bahwasanya kenapa Aisyah diberikan istana yang tenang di akhirat kelak karena selama di dunia dia tidak pernah membuat suaminya ya butuh untuk mengangkat suara suaminya tatkala memerintahkan Khadijah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu langsung taat dan patuh Khadijah tidak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak butuh untuk angkat suaranya Terlebih-lebih lagi Khadijah angkat suara sama sekali nggak pernah. Ya belasan tahun atau puluhan tahun hidup bersama Nabi SAW dengan Khadijah sama sekali Khadijah sekalipun tidak pernah mengangkat suaranya luar biasa Khadijah radhiyallahu taala anha ya. selama puluhan tahun tidak pernah Khadijah mengangkat suaranya ya. sehingga Allah memberikan kepada dia istana yang tenang di akhirat kelak oleh karena seorang wanita ya, berusaha untuk tidak mengangkat suaranya Buat apa dia teriak-teriak? Kalau mau suara besar suaminya tetap aja lebih menang, suaranya lebih besar. Kalau mau beradu otot suaminya lebih besar ototnya. Buat apa dia kemudian ya berteriak-teriak kemudian bersikap keras kasar? Ya, tidak ada faedahnya. Justru dengan kelembutannya itulah yang menarik hati suaminya. Wanita itu akan nampak cantik dengan kelembutannya dengan penghormatannya kepada suaminya. Tetapi tatkala seorang wanita semakin keras, semakin kaku, semakin kasar mengangkat suaranya, maka hilang akan pudar kecantikannya. Kemudian sifat yang ke-17 berusaha untuk sifat qanaah atau nerimo sehingga tidak banyak menuntut harta kepada suami. Ingatlah bahwasanya tidak semua orang diberi diberi kemudahan harta oleh Allah Subhanahu wa taala sebagian suami bahkan banyak daripada ikhwan-ikhwan yang kehidupannya ya pas-pasan atau berkecukupan tapi tidak tidak sampai kaya raya. Istri yang soleha mengerti kondisi suaminya, suami sudah kerja. Suaminya bukan orang yang malas, suaminya kerja, berusaha, tetapi rizki yang Allah berikan sesuai dengan yang Allah takdirkan, cuma sedikit tidak banyak. Kalau istrinya tahu suaminya tidak memiliki harta yang banyak, maka jangan banyak menuntut. Tapi hendaknya dia kona'ah menerima dengan ya dengan apa yang Allah berikan kepada mereka, harta yang cukup. Dan dia ingat bagaimana kehidupan orang-orang yang solehin. Dia ingat bahwasanya kebanyakan penghuni surga adalah fukara, orang-orang yang miskin. Ingat bagaimana kesulitan yang dihadapi oleh istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ingat perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha, "In kunna lanarul hilal, thumma al-hilal, thumma al-hilal." Salah satu ahillatin fi syahrain, walam yuqadu fi buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam nar. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kita melihat hilal, melihat hilal dan melihat hilal. Tiga hilal kita lihat dalam waktu dua bulan dan tidak sama sekali pernah dinyalakan api di rumah istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Akhirnya ditanya apa yang kalian makan? Kata Aisyah al Aswadan, kami makan korma dan air putih saja. Ini banyak baca sejarah seorang wanita kala di zaman sekarang ini melihat kemegahan dunia, tontonannya, kemegahan dunia, ya barang-barang yang elektronik yang canggih-canggih yang dia miliki terkadang dia lupa bosnya kehidupan dunia ini cuma sementara sehingga selalu dia menuntut suaminya agar ya dipenuhi kebutuhan kehidupan dunianya dia lupa bahwasanya kehidupan abadi ada kehidupan akhirat dia lupa oleh karenanya sering baca sejarah tentang sahabiat sering baca sejarah tentang kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar ya apa namanya melembutkan hati seorang istri dan tidak banyak menuntut kepada suaminya dan memiliki sifat qanaah. Yang jadi masalah ada sebagian istri yang suaminya miskin. Tetapi istri ini gaulnya sama umat-umat yang duitnya banyak, yang mungkin bahkan ada sebagian umat yang setiap pengajian bajunya beda, ada seperti itu. Saya dilapor, setiap pengajian tidak pernah pakai baju yang sama. Luar biasa, tiap hari ganti baju. Beli baju baru, beli baju baru. Dia, aduh, saya Setiga puluh kali pengajian bajunya nggak pernah ganti. Akhirnya dia apa banding bandingkan dengan tentang istri orang yang kasihan suaminya. Ini bergaul dengan orang kaya yang akhirnya terpengaruh pola hidupnya padahal dia tidak tahu diri, suaminya miskin dan dia juga uang desa, uang kampung kemudian berusaha sosok jadi orang orang kaya. Yang jadi jadi yang jadi yang kerepotan siapa suaminya. Oleh karenanya tatkala timbul kekaguman terhadap dunia, sebagaimana Nabi SAW jika melihat sesuatu yang mengagumkan dia dari perkara dunia dia mengatakan la baik ya. la aish illa aishul akhirah ya Allah tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat ini zikir yang kita ucapkan tatkala kita melihat perkara dunia yang mengagumkan kita mengagumkan kita baik rumah mewah baik HP mewah baik mobil mewah ya. apa saja yang mewah-mewah ternyata ya, membuat kita ya terpukau silau mata kita, silau mata kita, maka ucapkan kalimat ini. Ya Allah tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Kehidupan dunia hanya menipu dan akan sirna. Yang tersisa hanyalah amalan soleh yang kita lakukan yang akan bermanfaat bagi kita tatkala di akhirat kelak. Oleh karena jangan sampai seorang wanita sering menuntut kepada suaminya, terlebih lagi jika suaminya pas-pasan. Kemudian sifat yang ke-18 Tidak menunjukkan kesedihan tatkala suami sedang bergembira dan sebaiknya tidak bergembira tatkala suami sedang bersedih. Akan tapi berusaha pandai mengikuti suasana hatinya. Ini penting kalau suaminya lagi uh, gembira sedih jangan ketawa ketiwi di hadapan dia. Ini istri saya gila, saya lagi sedih dia ketawa ketiwi, kasihan. Sebaliknya kalau suaminya lagi bergembira jangan dia bersedih nangis di hadapan suaminya. Berusaha dia uh, merubah suasana bisa ya menyeimbangi atau agar bisa sinkron dengan suaminya. Ini penting ya, diperhatikan juga ya, memperhatikan kondisi e, emosional suami sehingga dia berusaha untuk mengimbangi. Kemudian yang ke-19 berusaha untuk memperhatikan kesukaan suami dan jangan sampai suami melihat sesuatu yang buruk dari dirinya atau mencium sesuatu yang tidak enak dari tubuhnya. Perhatian suami terkadang suka dengan parfum tertentu. Dia bilang, suamiku, mana yang kamu sukai? Bau ini atau bau ini? mana aroma mana yang kau sukai. Kalau suami ternyata dia tidak suka bau melati, dia pakai terus parfum melati, padahal suami tidak suka. Meskipun dia suka, ya ini membuat jengkel suami. Saya sudah tidak suka parfum seperti ini. Ya, kenapa kamu pakai parfum seperti ini misalnya? Atau dia suka memakai baju dengan model tertentu. Dia tunjukkan suamiku bagus nggak kalau saya pakai baju seperti ini. Kalau suami bilang jelek, jangan dia nekat, karena dia berhias untuk suaminya. Dan ingat pandangan lelaki beda dengan pandangan wanita. Menurut dia seorang istri lihat di kaca, oh saya cantik ini pakai baju begini. Belum tentu mata suaminya melihat cantik. Dia harus yang jadi patokan mata suaminya bukan mata dia. Yang jadi patokan hidung suaminya bukan penciuman dia. Karena dia berusaha menyenangkan hati uh, suaminya. Oleh karenanya berusaha memperhatikan selera selera suaminya. Seperti kita sudah sebutkan tadi masalah makanan perhatikan seleranya, masalah baju perhatikan selera suami, masalah parfum perhatikan suaminya warna juga misalnya warna ranjang kalau suaminya suka ya sudah jadi masalah ingat seluruh perbuatan tersebut dapat pahala seorang wanita tatkala berusaha memilih baju yang sesuai selera suaminya dapat pahala dia bukan dia sia-sia seperti itu Allah tahu itu tidak ada yang luput dari pencatatan Allah Subhanahu wa taala seorang wanita sengaja sengaja memakai pakaian yang indah ya yang disukai oleh suaminya dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala berusaha memakai parfum yang aromanya disukai oleh suaminya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sia-sia itu semua. Ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang ke-20 Berusaha mengatur uang suami dengan sebaik-baiknya dan tidak boros sehingga tidak membeli barang-barang yang tidak diperlukan. Ya. Jangan sampai kita ya tatkala punya uang banyak kemudian apa-apa sedikit ganti, ganti, ganti kemudian kita beli ya ingin sesuatu yang baru terus pamer kepada orang lain ingat harta adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala saya ulangi ibu-ibu bahwasanya harta suami bukan harta istri dan harta istri bukan harta suami ya. oleh karena jika suaminya meletakkan uang di sisi di istrinya maka ingat tidak boleh digunakan sembarangan sesuai dengan instruksi dari suaminya dan kalau dia ingin membeli perkara-perkara yang di luar kebiasaan, adapun kalau membeli misalnya hanya beli pampers atau beli kebutuhan makan itu tidak perlu izin tidak menjadi mengapa karena tidak jadi masalah karena suami sudah memberikan ya memasrahkan misalnya untuk membelikan hal-hal barang-barang keperluan rumah tangga. Tapi kalau membeli barang-barang cukup mahal, maka harus minta izin kepada suami. Demikian juga sebagian ulama mengatakan tidak mengapa seorang istri bersedekah. Namun jika memang sedekahnya yang wajar, yang kira-kira suaminya tidak tidak melarang, tidak perlu memberitahu suami. sebab Allah mengatakan demikian. Tetapi tatkala sedekah tersebut sudah nilainya banyak, maka harus kasih tahu suaminya karena itu harta suami. Demikian juga istri tidak boleh sembarangan memberikan harta dia kepada ibunya, kepada ayahnya tanpa memberitahukan suaminya. Kenapa? Karena harta suami bukan harta dia. Ya namanya harta gono gini tidak ada ya. Harus ya seorang istri tahu bahwasanya harta tersebut amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jangan sampai dia memberikan membeli barang-barang yang tidak diperlukan. Ya. Karena dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri yang ke-21 yang masih ada 5 lagi ya. Ciri ke-21 ibu-ibu bersabar tidak menceritakan kecantikan dan sifat-sifat wanita yang lain kepada suaminya yang bisa mengakibatkan suaminya bisa menghayalkan wanita tersebut yang lebih buruk lagi, bisa menyebabkan suaminya membanding-bandingkan istrinya tersebut dengan wanita tadi. Datang seorang istri, suamiku itu Masya Allah umur fulana cantik sekali. Putih sekali orangnya. Wah, suaminya, oh kamu kok hitam ya? Itu putih ya. Hidungnya Masya Allah, mas, mau oh, pesek dia oh. umur. <laughs> Dia bandingkan langsung dengan apa? Ini tidak diperbolehkan dalam syariat. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, pernah bersabda, لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنها ينظر إليها Janganlah seorang wanita bertemu dengan wanita yang lain kemudian dia menceritakan sifat wanita lain tersebut terhadap suaminya seakan-akan seakan-akan ya suaminya melihat wanita tersebut. Antum bayangkan ini perhatikan ini ini sifat seorang wanita yang menceritakan tentang wanita lain. Ini pun dicela oleh syariat. Bagaimana dengan seorang wanita yang kemudian bawa majalah wanita cantik ditaruh di depan suaminya? Bukan cuma disifatin ini ini leh tinggal tinggal tengok aja. Oh, begini badannya, oh begini anunya tuh, bodinya. Apa tidak rasa cemburu? Sementara menceritakan saja tidak dibolehkan dalam syariat, apalagi gambarnya dibawa, apalagi videonya diputar tentang wanita yang cantik lebih cantik daripada dia. Bagaimana oh, membandingkan dia wanita biasa itu artis, bagaimana dibandingkan? Cantiknya jauh berbeda antara langit dan bumi. Oleh karenanya tidak diperbolehkan bagi seorang wanita untuk menceritakan sifat wanita yang lain. Kecuali ada kecuali ya pengecualian boleh. Kapan? Jika suaminya mau poligami boleh. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW dalam hadis yang dibuatkan oleh Al Hakim, tatkala Nabi SAW ingin menikahi seorang wanita, tapi Nabi SAW tidak bisa melihat wanita tersebut, maka Nabi SAW mengutus Ummu Sulaim Kemudian Nabi mengatakan, "Unzuri urqubaiha wa syummi awaridiha." Kata Nabi SAW, coba lihat tumitnya dan cium bau mulutnya. Yang disuruh seorang wanita. Ya, kalau memang eh, disebutkan dalam riwayat ini Ummu Salamah ya, disuruh melihat ya. ya. Kalau memang apa namanya e, tumitnya sesuai dengan selera Nabi maka Nabi akan menikah. Ternyata Nabi tidak menjadi tidak jadi menikahi wanita ini. Oleh karenanya para ulama menyebutkan kecuali kalau memang secara umum wanita tidak boleh menceritakan sifat wanita yang lain kepada seorang laki kecuali kalau memang laki tersebut ingin menikahi atau ingin mengkhidbah wanita tersebut. Kalau tidak maka tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang ke-22 Berusaha menasihati suami dengan cara yang baik tatkala suami terjerumus dalam kemaksiatan. Bukan malah ikut-ikutan suami bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama di masa sekarang ini yang terlalu banyak kegemerlapan dunia yang melanggar syariat Allah. Ingat bahwasanya hidup dunia ini semua sebentar dan kita akan kembali ke akhirat. Jika suami kita terjerumus dalam kemaksiatan, maka jangan dibiarkan tapi nasihati dengan cara yang cara yang baik. Bukan malah mendukung suami ikut-ikutan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat ke-23 menjaga pandangannya sehingga berusaha tidak melihat kecuali ketampanan suaminya. Sehingga jadilah suaminya yang tertampan di hatinya dan kecintaannya tertumpu pada suaminya. Ini penting ya. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memerintahkan lelaki untuk menundukkan pandangan, wanita pun diperintahkan. Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika Inna Allah khabirum bima yasnaun wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah kepada para laki yang beriman kepada Allah untuk menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Ini lebih suci bagi mereka dan Allah mengetahui apa yang mereka lakukan. Dan katakanlah kepada para wanita-wanita mukminah, ingat, ini perintah berkaitan dengan wanita-wanita mukminah. Allah tidak menyuruh wanita-wanita tidak beriman. Orang-orang wanita kafir silakan mereka mengumbar pandangannya, tapi wanita-wanita mukminah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menandakan pandangannya. Terutama jika seorang wanita kemudian memandang seorang laki yang tampan dia terpesona, maka hendaknya dia tundukkan pandangannya. Ya, karena ada syahwat. Dia terpesona dengan seorang laki, ya, maka hendaknya dia jangan biarkan terus terpesona laki tersebut tapi dia tundukkan pandangan dan dia ingat dia punya suami. Ya. Ini penting karena kalau seorang wanita menjaga pandangannya, maka jadilah suaminya yang paling tampan. Jadilah suaminya yang paling indah di hatinya. Tapi kalau dia mengumbar pandangannya, maka akan timbul sifat dalam dirinya membanding-bandingkan suaminya dengan suami orang lain. Dan sering terjadi masalah yang kita tahu bersama tentang ya gara-gara hubungan di Facebook ya. Akhirnya seorang istri ribut dengan suaminya, suami ribut dengan istrinya, ya. Membandingkan istrinya dengan wanita yang lain. Sang wanita juga membandingkan suaminya dengan suami yang lain. Ya. Bahkan bisa jadi bertemu dengan teman-teman lama, ada CLBK ya. Cinta lama apa? Berkobar kembali. Akhirnya apa? Terjadi perceraian. Dan ini terjadi, banyak terjadi. Tidak satu dua kasus, bahkan puluhan kasus yang kita dengar. Dan bukan kasus terjadi pada orang-orang awam, tidak. Kasus terjadi pada orang-orang yang sudah ikut pengajian lama. Pada wanita bercadar, pada suami yang berjenggot. Ternyata gara-gara ya Facebook kemudian berfantasi dalam Facebook sana sini lihat wanita-wanita yang lain, kenalan, akhirnya apa? Akhirnya rumah tangganya jadi amburadul, anak-anak menjadi korban akibat tidak menundukkan pandangan. Ciri yang ke-24 tinggal dua ciri lagi. Seorang wanita yang solehah lebih suka menetap di rumah dan tidak suka sering keluar rumah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna." Hendaknya kalian ya, menetap istiqrar, menetap di rumah-rumah kalian. Asalnya seorang wanita senang di rumah, bukan seorang wanita tersebut gatal ya pingin pergi ya. Kalau nggak pergi kelihatannya nggak bisa. Garuknya harus dengan pergi keluar rumah, ke mall kemana. Ya. Ini yang terlebih lebih sedih lagi terkadang wanita ini melatih anak-anaknya untuk sering keluar rumah. Kalau tidak, ini sifat yang kurang bagus ya. Seorang wanita asalnya senang di rumah, mendidik anak-anak di rumah, dia boleh keluar kalau memang ada keperluan. Ya. Ya, kalau seminggu sekali, dua minggu sekali tidak mengapa, atau keperluan dalam masalah yang syar'i. Tapi kalau hobinya keluar rumah tidak betah di rumah ini di luar daripada atau keluar dari sifat asal-asalnya seorang wanita soleha, hendaknya dia uh, suka di rumahnya. Kemudian yang terakhir sifat ke-25 jika suami melakukan kesalahan maka tidak melupakan kebaikan-kebaikan suami selama ini. Bahkan jangan sampai sekali-kali mengeluarkan perkataan yang isyaratkan yang menunjukkan bahwasanya dia lupa dengan kebaikan-kebaikan suaminya. Kenapa? Karena kita tahu sebab terbesar yang menyebabkan para wanita masuk dalam neraka jahanam adalah karena melupakan kebaikan-kebaikan suaminya. Rasulullah SAW tatkala berkhutbah dalam khutbatul Aid setelah berkhutbah secara umum kemudian Rasulullah SAW maju untuk berkhutbah kepada atau menasihati para wanita secara khusus kata Nabi SAW ya ma'asyaran nisa tasaddaqna fa inna kunna aktharu hatta bi jahannam wahai para wanita bersedekahlah kalian ya, eh, wanita ingat ini jangan uang untuk beli anu beli ini beli emas doang beli HP beli anu beli macam-macam ya sedekah kata Nabi SAW kenapa fa inna kunna aktsaru hatta bi jahannam kata Nabi karena kalian adalah penghuni terbanyak di neraka Rasulullah sebutkan sebabnya. Fa inna kunna takfurnal ashir. Kenapa kalian banyak menghuni neraka jahanam? Karena kalian sering lupa dengan kebaikan suami, mengingkari kufur dengan kebaikan suami. Ya, ini sering terjadi. Seorang wanita seperti itu kalau suaminya sekali salah dia mengatakan, ya, ma raaitu minka khairan qat, tidak pernah lihat kau kebaikan sama sekali sama saya. Kamu memang tidak sayang sama saya. Bagaimana tidak sayang? Saya sudah kasih kamu anak berapa? Saya sudah belikan HP berapa kali, saya sudah belikan baju berapa kali. Kalau memang tidak sayang sama saya. Gara-gara satu kesalahan suaminya, terucaplah, terucaplah perkataan, memang kamu tidak pernah sayang sama saya. Memang kamu tidak pernah perhatian sama saya. Ini sama dengan yang disebut oleh Nabi SAW. Seorang wanita mengatakan, Maro'aitu minka khairan qad. Saya tidak melakukan, tidak pernah melihat kamu melakukan kebaikan sama sekali. Sama dengan perkataan ini kita mengatakan kamu tidak pernah sayang sama sekali sama saya. Kamu tidak perhatian sama sekali sama saya, tidak pernah perhatian sama saya. Kamu begini, kamu begitu. Ini perkataan-perkataan yang bisa menyerumuskan wanita ke dalam neraka jahanam. Dan ini sebab terbesar kata Nabi SAW yang menyebabkan para wanita masuk dalam neraka jahanam. Oleh karena hati-hati. Jika seorang suami memiliki kesalahan, maka dia ingat kebaikan-kebaikannya. Jangan dia emosi kemudian lupa dengan kebaikan-kebaikan suaminya. Demikianlah para ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, e, nasihat terkhususkan kepada para ibu-ibu dan kepada para ummahat ya. Semoga ibu-ibu bisa menjadi istri yang soleha. Saya sebutkan 25 ciri-ciri wanita yang soleha. Ibu-ibu bisa menilai diri ibu-ibu sendiri. Saya tidak bisa menilai karena saya tidak tahu rahasia ibu-ibu. Apakah saya pantas dikatakan wanita soleha? Sudah banyakkah kriteria tersebut yang saya miliki? Atau masih banyak belum yang bisa saya lakukan? Ini kembali kepada ibu-ibu sendiri ya. ya. Saya hanya menyebutkan 25 ini hanya sebagai contohnya. Allah taala alam besok. Selanjutnya kalau ada yang bertanya dari ibu-ibu sekalian, ya, kerukunan warga ibu-ibu di Damam atau di Khobar silahkan bertanya. Silahkan bertanya pakai ini. Assalamualaikum, pertanyaan pertama Sejauh mana kategori menceritakan rahasia suami? Terkadang kita punya masalah sama suami Dan kita membutuhkan nasihat tapi kita tidak berani minta nasihat menceritakan tentang suami kepada orang lain. Para ulama bolehkan hal ini. Jika seorang punya masalah dengan suaminya dan dia menceritakan dalam rangka untuk mencari nasihat. Ingat ya, kita boleh mencerita tapi tidak sembarang orang datang ketemu orang suami saya parah. Dia cuma oh suami memang kurang aja, ya. Tidak ada faedahnya. Dia cuma mengumbar-ngumbar aib-aib suami. Tapi dia milih orang tidak sembarang boleh diceritakan. Dia milih kepada orang yang dikira-kira bisa membantu dia. Kalau bisa dia ceritakan tanpa harus menyebutkan tentang suaminya. Ini lebih baik dia mengatakan wahai ustaz misalnya. Misalnya dia, dia sama ustaz, ustaz ada seorang suami seperti ini. Ini lebih bagus. Dia seakan-akan orang ketiga. Ustaz ada seorang suami seperti kasihan istrinya begini begini Tapi kalau ustaznya bilang siapa lelaki tersebut, siapa wanita tersebut, boleh dia ceritakan karena tatkala ustaz mengetahui siapa yang bermasalah akan lebih mudah untuk mencari solusi. Nah, dia tahu si fulan atau si fulana sifatnya seperti ini, cara solusinya seperti ini. Jadi boleh seorang seorang apa namanya? istri menyebutkan aib suaminya sendiri boleh dalam rangka untuk nasihat, dalam rangka untuk mencari fatwa sebagaimana yang pernah dilakukan oleh uh, salah seorang sahabiat ya, kalau tidak salah Hind bin Utbah yang bertanya tentang Abu Sofyan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, tentang kurangnya e, nafkah yang diberikan kepada dia bolehkah saya ambil atau tidak Nabi saw. e, eh, apa namanya silahkan ambil bil ma'ruf laka wali auladik laki wali, wali auladik silahkan ngambil secukupnya ya buat kamu dan buat anak-anakmu ini dia menyebutkan aib suaminya Abu Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu yang ternyata nafkahnya kurang oleh karenanya boleh kalau seorang istri tatkala punya masalah dengan suaminya dia boleh bercerita namun kepada orang yang diharapkan bisa memberi islah kebaikan entah kepada ustadz, entah kepada karib kerabatnya. Namun bukan dia ceritakan kepada seluruh orang atau dia tulis di status Facebook. Ya, sungguh menderita wanita yang dimarahin oleh suaminya. Uh, ya orang bertanya kenapa suamimu? Orang langsung tahu yang marah di, yang dimarah dia. Dia mengatakan sungguh menderita orang yang sering dimarah suami. Ternyata orang tahu kamu yang dimarahin ya. Yang marah suamimu. Akhirnya suami bantah lagi. Sungguh menderita suami yang <laughs> <laughs> di Facebook bantah istrinya. Bantah-bantahan ini rumah tangga kayak apa seperti ini? Bantah-bantah di Facebook, bantah-bantah di BlackBerry ya. Sini dulu, pertanyaan sini Assalamualaikum Ustaz. Ya, silakan. Uh, tadi uh, tadi tentang ciri-ciri wanita soleha yang uh, harus minta izin kalau mau uh, keluar, kemudian menjaga waktu makan dan istirahat. Ya. Uh, banyak sekali ibu-ibu di sini yang uh, ibu di mana-mana ya, bahwa oh, kalau misalnya uh, diajak untuk ke, ke majelis talim, ada alasan untuk uh, suaminya datang untuk uh, mau menyediakan makanan untuk suaminya makan siangnya tidak bisa ikut taklim atau suaminya ada di rumah jadi tidak bisa ikut e, pengajian. Nah, bagaimana e, cara menyikapi masalah ini? Karena di sisi lain su, e, seorang istri ingin berbakti kepada suaminya, tetapi e, dia punya kewajiban untuk mencari ilmu kepada para e, ustadz. Demikian ustadz. E, saya rasa perkaranya mudah, tinggal dia minta izin sama suaminya. Mas, maaf ya mas, mungkin makan siang hari ini telat. Atau mas beli sandwich saja mas, atau beli apa? apa gitu kalau karena saya mungkin terlambat ikut pengajian boleh nggak mas saya rasa suaminya senang ya, silakan ikut pengajiannya saya rasa tidak tidak dimarah oleh suaminya ya karena dia berusaha menggabungkan antara nuntut ilmu dengan berbakti kepada suaminya kalau suaminya mengizinkan selesai perkara yang jadi masalah kalau tidak diizinkan atau terlalu banyak pengajiannya sementara suaminya butuh diperhatikan ini yang jadi masalah seorang sih tidak dituntut untuk pengajian tiap hari enggak apalagi sekarang banyak sarana bisa dengan radio, bisa dengan anu, bisa dengan internet ya. ya. Tentunya kalau sesekali seminggu sekali, saya rasa suaminya bahagia, tahu istrinya semangat ikut pengajian. Suaminya kemudian mengingatkan, "Bu, saya sudah tidak makan siang terlambat. Kamu ke sana ikut pengajian, jangan ngerumpi ya." <laughs> Karena ke sana ngerumpi, saya sudah lapar, kamu ngerumpi, kamu berdosa dan saya juga kelaparan ya. Akan tapi kalau dia tahu istrinya benar-benar menuntut ilmu, apalagi belajar mengaji, kemudian mendengarkan nasihat, tentunya saya rasa suami tersebut akan ridha ya. Tapi kalau senin terjadi, dia minta izin, wahai suamiku saya ingin ikut pengajian. Oh jangan, yang minggu ini jangan. Ya sudah, dia ngalah. Ya, dia mencari keridhaan suaminya karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengajian bisa didengar dari dari apa namanya internet atau yang lainnya. Tapi saya rasa ya suami yang soleh insya Allah ya kebanyakan kita tahu suami-suami insya Allah mengizinkan, insya Allah mengizinkan. Bukan demikian bapak-bapak? Demikian. demikian. Silakan ada yang bertanya lagi. Ini pertanyaan berikutnya, Ustadz bolehkah istri bersedekah menggunakan uangnya sendiri namun diberikan kepada lelaki yang bukan mahamnya tanpa sepengetahuan suami? Misalnya diberikan kepada guru, ustadz, tukang kebun, batu dan lain-lain. Boleh. Harta istri bukan harta suami. Harta istri bukan harta suami. Istrinya boleh menggunakan hartanya yang dia kehendaki. Dia juga ingin masuk surga. Bukan suami saya yang saya, istri seorang wanita pun ingin masuk surga. Maka dia bersedekah. Ya, dia bersedekah. Selama itu harta dia sendiri tidak perlu izin, tapi Apakah bagusnya kalau terutama jumlahnya besar, ya, dia minta musyawarah sama suaminya. Dia bermusyawarah dengan suaminya sehingga menunjukkan penghormatan kepada suami. Akan tapi seandainya pun dia tidak mengucapkan, tidak tidak cerita nggak jadi masalah. Dia sedekahkan dalam rangka untuk menyelamatkan dia di di akhirat kelak. Yang sering jadi pertanyaan, bagaimana seorang wanita yang bersedekah dengan uang suaminya? Ini pertanyaannya. Kita katakan seperti tadi bahwasanya harta suami bukan harta istri. Seorang istri kalau bersodakoh atas nama harta suaminya, maka harus minta izin kepada suaminya. Kecuali sodakoh tersebut sodakoh yang ringan, yang kecil, yang secara urf itu tidak jadi masalah. Mungkin ada pengemis kasih dua real itu nggak jadi masalah. Ya, yang jadi masalah kalau dikasih 100 real ini perlu minta izin kepada suami. Allah alam besok. Ada lagi yang bertanya? Saya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Dari tadi saya uh, mendengar uh, eh, selalu, Ustadz selalu mengatakan harta istri dan harta suami. Saya tidak mengerti maksudnya harta istri itu seperti apa dan harta suami itu seperti apa. Uh, maksud saya begini, jadi uh, misalnya seorang laki dan wanita menikah, ternyata wanita ini punya harta warisan yang banyak dari orang tuanya. Ini harta wanita bukan harta suami. Contohnya juga istrinya ternyata punya perdagangan, jual beli sementara modal dia bukan dari suami, itu harta dia sepenuhnya. Suami tidak berhak untuk mengambil harta istrinya. Karena itu harta istri, bukan harta suami. Sebaliknya ya, harta suami juga bukan harta istri, maka tidak boleh digunakan untuk secara sembarangan kecuali dengan izin izin suami. Karena sebagian suami dia tidak pandai atau karena sibuknya uangnya ditaruh sama istrinya. Ini uang tolong dijaga. Tidak boleh seorang istri kemudian akhirnya berfoya-foya atau mengeluarkan uang tanpa izin, e, menghamburkan uang tanpa izin suaminya. Tadi maksudnya demikian. Ada sebagian istri yang memiliki harta, misalnya dikasih sama ibunya, dia punya emas, dia punya apa, itu bukan harta suami. Kalau istrinya ingin menghadiahkan kepada suaminya, maka silahkan itu kembali kepada istrinya. Allah alam besok. Hmm. Eh, bagaimana dengan suami yang butuh nasihat tapi karena takut jadi menceritakan rahasia suami akhirnya kita diamkan saja mohon penjelasannya tentunya e, perbaikan itu perlu nasihat itu perlu ya kalau suami kita butuh nasihat maka kita berusaha menceritakan kepada orang siapa istri siapa yang ridho jika suaminya terus dalam kemaksiatan istri siapa yang ridho jika suaminya terus dalam kesalahan oleh karenanya seorang wanita yang tahu suaminya bersalah maka dia berusaha mencari solusi tidak mengapa dia menceritakan uh, aib suaminya. Kalau tidak takut dia sebutkan dengan seperti orang ketiga dia mengatakan wahai ustaz ada seorang lelaki seperti ini tanpa harus menyebutkan itu suaminya ya. Tidak jadi tidak jadi masalah dan is, kebanyakan ustaz pun uh, tidak tidak detail emang itu suamimu ya. Ustaz juga tidak tidak begitu. ada orang yang sudah ah, masalahnya padahal tanya ah, kamu jangan diam kamu jangan sembunyi itu kamu kan yang digituin ya Ustaz juga nggak begitu Ustaz tidak beradab seperti ini ya. Ustaz pertanyaan, kalau suami itu punya penghasilan sedikit, tetapi dia memberikan kepada e, ibunya, yaitu mertuanya lebih banyak daripada untuk keluarganya, bagaimana itu? Selama penghasilan yang sedikit itu bisa menafkahi keluarganya, itu tidak jadi masalah. Yang jadi masalah kalau penghasilan sedikit itu tidak cukup menafkahi keluarganya. Tidak boleh karena dia punya kewajiban untuk apa? Menafkahi ya anak dan istrinya. Ibunya dia nafkahi untuk makan, untuk hidup tidak jadi masalah. Tapi kalau sudah penghasilnya sedikit kemudian seluruh hartanya untuk ibunya sementara anak dan istrinya kekurangan ya. Atau istrinya yang disuruh kerja ini namanya suami yang ya, tidak tidak tidak benar cara seperti ini. Ini tidak diperbolehkan. Tapi kalau misalnya gajinya eh, karena sedikit relatif, contoh hasilnya 10 juta. Ternyata untuk makan anak istrinya cukup 3 juta, 7 jutanya kasih ibunya terserah dia, tidak boleh dilarang. Yang ada hanya bisa beri masukan misalnya suamiku apakah bagusnya uangnya disimpan untuk kita bangun rumah misalnya untuk apa ya. itu hanya masukan tapi tidak boleh perintah ya. hanya beri masukan kepada suaminya yang penting kewajiban bagi suami adalah menafkahi anak dan istri dengan ma'ruf sekolah jalan ya belajar jalan bisa e, makan dan e, kebutuhan terpenuhi sisa uangnya terserah suaminya mau dikasih ibunya seluruhnya mau bangun masjid mau ke pondok ya. tapi kalau jadi masalah kalau uangnya kurang ini jadi permasalahan kemudian dia berikan uangnya untuk orang tuanya sementara anaknya kekurangan ini tidak benar. Allah alam bisawab. Ustaz, kalau misalnya e, seorang istri ingin mendakwahi e, e, ibu mertuanya tetapi khawatir bahwa e, akan mendapat keretakan dari e, dengan hubungan e, mertua dan suaminya e, apakah lebih baik diam untuk supaya mm, tidak bertengkar dengan suami dan mertuanya ataukah e, padahal ini masalah penting misalnya masalah syirik, masalah bid'ah, tapi karena e, takut bertengkar akhirnya diam saja karena e, menjaga keharmonisan keluarga. Saya rasa e, tetap disampaikan. Terutama bukan anti yang menyampaikan, tetapi suami. Jadi anak ke ibu, bukan bukan menantu ke mertua kalau menantu ke lebih riskan lagi tapi dari anak kepada ibu jadi sampaikan kepada suami untuk nasihati kepada ibu ya dan ini akan e, menghilangkan e, kekhawatiran takut nanti ribut karena e, yang nasihati anaknya sendiri ini lebih baik ya kalaupun seandainya sang suami tidak bisa menasihati ya, yang bisa menasihatinya menantu maka tetap aja disampaikan nasihat dengan cara yang lembut ya, karena kita hanya bisa menasihati kita bukan ulatul umur kita bukan pemerintah yang bisa memaksa mertua kita. Kita hanya bisa menasihati dengan cara yang lembut. Kalau kita sudah menasihati dengan cara yang lembut, tos sang mertua kemudian murka sama kita, memutuskan hubungan bukan salah kita. Tapi tadi dipersyaratkan cara menasihati yang lembut. Kalau sudah secara selembut-lembutnya dengan dalil Al-Qur'an dan sunnah, kemudian tetap masih ngeyel tidak tidak mau meninggalkan kesyirikannya sudah kita sudah menyampaikan hujah kepada dia adapun akibat yang timbul kemudian dia marah ini bukan kesalahan kita itu resiko berdakwah demikian Demikian saja. Ada yang bertanya lagi? Ada Ustaz. Ini pujian ibu-ibu bukan pujian bapak-bapak. Pak Ustaz saya mau tanya. Ya. Eh, kadang-kadang kita sebagai suami istri kan suka berdiskusi ya Pak Ustadz ya. Yeah. Ya. Uh, nah, misalnya ini, kadang-kadang kita merasa bahwa suami kita itu uh, misalnya terlalu ya mungkin dia hanya sebagai curhat tapi apakah ulang-ulang ibu ulang-ulang nah, bu, ulang pertanyaannya pertanyaannya gini misalnya kita sebagai suami istri kan sering berdiskusi ya pak ustadz uh, misalnya suami kita itu uh, ya mungkin bisa dibilang gibah atau bagaimana ya. Nah, apakah kita tuh harus mengiyakan karena kita takut dia tersinggung atau kita juga ikut uh, istilahnya mencoba untuk membenarkan atau memberitahu tapi kadang-kadang suami itu suka bilang ibu ini kok malah membela uh, apa orang lain daripada saya gitu uh, jadi apakah kita tuh harus iya iya aja dengan misalnya dia uh, menjaga, ya dia itu bukan menjelekan maksudnya membicarakan temannya atau bagaimana atau bagaimana gitu itu pendapat jadi begini ya, kalau memang apa pembicaraan tentang terhadap teman tadi ada tujuannya ada masalahnya. misalnya tetangga sendiri tetangga satu syukuh dengan kita satu imarah satu apartemen dengan kita sikapnya gini-gini tentu kita perlu diskusi ini tetangga kita begini-begini tapi dalam rangka untuk mencari suatu tujuan bukan begibah tanpa ada tujuan kalau gibah tanpa tujuan haram ini yang diharamkan Allah Subhanahu Wa Taala Adapun gibah tersebut ada tujuan, misalnya bagaimana sikap kita menghadapi tangga kita yang modelnya seperti ini, ini tidak jadi masalah. Ya, tidak jadi masalah. Akan tapi kalau membicarakan tetangga yang jauh sekali, gak ada hubungannya dengan kita, tidak ada interaksi dengan kita, nah kita tegur suami kita, Mas, ya cara yang baik lah gimana caranya e, sambil apa, misalnya dipegang tangannya Mas, mohon maaf Mas, saya bukannya menggurui Mas ya, ya tapi gimana Mas ya, cara yang baik Insya Allah Masnya mengerti ya. Tapi kalau kita bilang Mas, tidakkah Anda ingat tentang hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda, ini, ini jadi ustazah kamu sejak kapan jadi ustazah kamu ya? Jadi akhirnya emosi suaminya ya. Cara yang baik supaya suaminya bisa menerima. Saya tidak menyuruh kamu ikut pengajian supaya menjadi guru saya. <laughs> Ustaz, lagi yang bertanya? Eh, kalau misalnya seorang eh, istri dengan keadaan darurat harus bersedekah, tetapi belum minta izin dulu, tetapi kemudian setelah bersedekah berizin, eh, minta izin, itu bagaimana? Ya kalau memang itu dia dia sebenarnya tidak boleh, tidak boleh tetap tidak boleh. Kecuali dalam keadaan darurat, darurat lain, lain halnya. Tapi kalau perkara bisa ditunda, kenapa dia minta izin dulu? Nanti bisa ditunda nggak jadi masalah. Karena kita tidak tahu suami kita ridho atau tidak. Itu uang orang lain. Jadi uang saya seperti uang uang orang lain. Maukah kita menggunakan uang orang lain sembarangan? Tidak. Jangan kita sok jadi pahlawan ingin sodako, kita ngambil uang orang lain, kita curi kemudian kita bayarkan. Emang emang kita Robin Hood. Emang Robin Hood ya. Emang ber, itu tidak benar itu ya. <laughs> mencuri barang kemudian ya misalnya gitu. Enggak. Kita tentu dengan cara yang baik ya. Kalau harta kita silakan, tapi ngambil harta orang untuk kita sodako kan nggak benar. Eh, kecuali darurat, darurat lain. Baru kita kemudian jelaskan kepada suami kita. Misalnya kita lihat ada orang di depan kita celaka dan tidak mungkin bisa masuk rumah sakit kecuali dengan bayar uang sekian, kita boleh beristihad kala itu dengan berharap suami kita mengerti. Ya. Apalagi kalau jumlahnya nggak terlalu sangat besar, jumlahnya masih bisa masuk akal dan kita tahu bagaimana kepribadian, kepribadian suami kita yang baik, kita mungkin bisa bersihat kemudian sampaikan kepada suami dan biasanya suami tidak marah. Tapi kalau kita kira-kira suami kita tidak suka ya jangan meskipun itu dalam keadaan yang karena itu bukan uang kita tidak boleh. Assalamualaikum Ustaz, tolong nasihatnya dulu. Dulu suami saya pernah punya pacar. Walaupun sekarang dia sudah minta maaf, tapi saya masih suka marah kalau mengingat perilakunya dulu. Ini tidak benar istri yang seperti ini. Ya. suami sudah minta maaf ya. Kenapa dia ungkit-ungkit terus kesalahan suaminya ini? Ya, suaminya bisa emosi ya sudah saya pacaran aja kalau dulu gitu caranya. Kamu ingatin terus saya dengan pacar saya. Ya. Kamu memang tidak cinta sama saya. Kamu memang cinta pertamamu sama si fulana. Ya. Ya, padahal subhanallah si fulana itu sudah nikah sama laki-laki lain, sudah punya anak sepuluh, masih dituduh kita cinta sama fulana tersebut ya. ya akhirnya bisa membuat suami itu apa emosi. Ya. Dan tidak tidak boleh seorang istri seperti ini. Suami sudah minta maaf ya. Jangan dia ungkit-ungkit terus. Ya, ini akan menimbulkan kejengkelan suami kepada kepada dia. Ustaz pertanyaan lagi. Ini terakhir ya. Ya. terakhir, ya, Terakhir silakan. Ya. Ada seorang e, istri yang menyimpan menyimpan harta suaminya karena suaminya boros. Hmm. Ya, tanpa pengetahuan suaminya yang yang dikasih tahu hanya anak-anaknya. Jadi mereka e, uangnya itu untuk kebutuhan anak-anaknya karena suaminya sangat boros dan terlalu e, memerhatikan keluarganya. Keluarga keluarga e, keluarga suaminya. Di tadi Rasulullah SAW mengatakan khudi uh, eh, khudi laki wali auladiki bil ma'ruf ya. Silahkan ambil dari harta suamimu ya untukmu dan untuk anak anak-anakmu dengan cara yang ma'ruf sesuai dengan adat ke, ke, kebiasaan suatu negeri. Ya jadi boleh kita ngambil orang uang suami diam-diam untuk kebutuhan anak anak-anak kita, kebutuhan sekolahnya. Ini tidak jadi masalah. Ya ini tidak jadi masalah karena itulah kebutuhan primer bagi suatu keluarga, kebutuhan dia makan minum dan kebutuhan apa? sekolahnya. Jadi selama sampai hanya batasan tersebut maka insya Allah tidak tidak mengapa. Tapi kalau lebih daripada itu, maka tadi yang bisa kita lakukan menasehati. Tidak boleh kita menggunakan harta suami dengan tanpa sepengetahuan dia dalam jumlah yang banyak. Yang ada hanya kita bisa menasihati suami, beri masukan, semoga suami kita uh, sadar. Demikian saja ibu-ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan ibu-ibu sekalian wanita solehat, wanita-wanita penghuni surga, wanita-wanita yang rela ya berkorban dunianya demi akhiratnya dan sebagaimana semoga juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya, para suami sebagai suami-suami yang salihin. Demikian saja uh, kurang lebihnya saya mohon maaf yang benar akan dari Allah Subhanahu wa taala yang salah dari saya sendiri dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Eh, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.